Nikmat yang kita sendiri tidak akan mampu untuk memerinci satu demi satu. Maka menyikapi semua nikmat itu dengan penuh rasa syukur adalah merupakan satu bentuk pengamalan syariat dan begitulah syariat menuntunkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Masalah tauhid adalah masalah yang senantiasa diangkat di kalangan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara misi utama adalah membumikan tauhid kepada kaumnya, kepada para pengikutnya. Sehingga perbincangan masalah tauhid tidak akan pernah usai. Dan dengan sebab tauhid itu pula perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dengan sebab at-tauhid. Dan dengan sebab at-tauhid itu pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan satu kemenangan yang hakiki yaitu di yaumil qiyamah nanti di akhirat nanti ia mendapatkan keutamaan dengan sebab tauhid yang ia yakini di dalam hatinya maka memperbincangkan tentang tauhid tentu tidak akan habis tidak akan lekang oleh masa. Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan yang senantiasa ada. Seiring dengan permasalahan eh, kesyirikan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kaum musyrikin akan senantiasa bermunculan di berbagai tempat, di berbagai masa, di berbagai zaman. Dan kenyataan yang kita hadapi dakwah tauhid itu senantiasa disampaikan ke tengah umat. Hatta di negeri tauhid Saudi Arabia para masyayikh, para ulama, para khatib di mimbar-mimbar senantiasa menyampaikan permasalahan tauhid. Senantiasa mengingatkan agar umatnya tetap bertauhid dan menyingkirkan berbagai macam syirkiat, kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan senantiasa bermunculan. Sebagaimana bisa kita pelajari dari kehidupan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan tumbuh dalam kadar yang mungkin awalnya tidak begitu kentara atau bahkan mungkin tidak dirasakan oleh umat. Contoh misalnya ketika masa fatrah. Sebelum Nabi Nuh alaihissalatu diutus untuk menyampaikan masalah tauhid kepada kaumnya. Maka masa ataupun kaum daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tergelincir kepada permasalahan kesyirikan disebabkan dengan hal-hal yang awalnya adalah diniatkan sebagai satu perbuatan yang baik. Apa itu? Ingin menghormati orang-orang soleh. Ingin menghormati orang-orang soleh. Kemudian mereka membuat rupa, membuat bentuk, membuat satu gambaran. Ya, katakanlah mungkin berhala, patung dari orang-orang soleh tersebut. Yang awalnya adalah untuk mengenang jasa-jasa mereka. Yang awalnya adalah untuk menghormati kesolehan mereka. Seiring dengan perjalanan waktu dan semakin gelapnya ilmu, ya, ilmu semakin redup, kejahilan semakin merajalela. Maka bentuk rupa patung yang awalnya adalah untuk menghormati orang-orang soleh, justru kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Maka kemudian Nabi Nuh alaih salatu wassalam diutus untuk menyampaikan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kaumnya adalah satu perbuatan yang sesat, yang salah. Maka dakwah dakwatu tauhid disampaikan kepada kaumnya. Dan tentu saja ketika kejahilan itu merajalela, ketika penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bercokol, maka kemudian dakwah dakwatu tauhid itu pun mendapatkan pertentangan. Dan begitulah para rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah tauhid terus-menerus dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam Nabi Isa dan sampai kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang utama dan yang pertama kali atau yang kali pertama.